Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di Majlis ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita uh, dalam kitab al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, masih dalam pembahasan al-khas kata beliau, "Wa amma at-takhsisu bisyar'i fa innal kitaba was sunnata yukhassisu kullun minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyas." Adapun taksis mengkhususkan dengan syariat. Ya, sebelumnya ada taksis bil bil his wal aql. Pengkhususan dengan al his Eh, perasaan atau panca indera. Yang kedua adalah at-takhsis bil akal, pengkhususan dengan akal. Dan yang ketiga adalah takhsis bil syara'. Nah, kata beliau fa innal kitab wa sunnata sungguhnya Al-Qur'an dan sunnah itu yukhassis yukhassisu kullun minhuma. Setiap di antara keduanya itu saling mengkhususkan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, wabil ijma' dibikin pula dengan ijma' wal qiyas dan qiyas. Nah, Kemudian beliau sallallahu uh, rahimahullahu taala memberikan contoh mithalu takhsisil kitab bil kitab. Contoh pengkhususan Alkitab dengan Alkitab, yakni pengkhususan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang lain. Nah, contohnya apa? Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan wanita-wanita yang ditalak ya maka mereka mereka itu harus menunggu ya mereka harus menunggu sampai thalathata quru sampai tiga kali quru ada yang mengatakan tiga kali haid ada yang mengatakan tiga kali tiga kali suci dari haid nah masyaallah Allah taala taib ini berlaku umum ya jadi masa iddahnya itu tiga kali suci atau tiga kali haid. Ya, empat bulan sepuluh hari. Ya, masa iddah. <coughs> nah. Ini ayat ini umum dan dikecualikan ya keumumannya dengan firman Allah tadi surah Al-Baqarah ayat 228. Sekarang ya ayat surat uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 ini dikhususkan dengan ayat yang lainnya yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "Al-mu'minatu ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli ayyata min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Nah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka, kalian talak mereka. Min qabli Sebelum kalian menyentuh mereka, yakni sebelum kalian melakukan jima dengan mereka. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak perlu menunggu masa iddahnya, ya, hanya mereka tidak punya masa iddah yang perlu kalian perhitungkan. Nah, perhatikan surah Al-Baqarah tadi, ya Allah berfirman, semua wanita-wanita yang beriman yang ditalak oleh suaminya, ya maka masa iddahnya adalah salah tata kuruk, tiga kali kuruk, tiga kali haid atau tiga kali bersih dari haid. Nah, ini umum berlaku semuanya. Siapapun dia kalau kalau wanita beriman itu ditalak oleh suaminya, ya dia wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya maka dia harus menunggu selama tiga kali kuruk. Nah, kuruk di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kuruk itu adalah haid, ada juga yang mengatakan kuruk itu adalah bersih dari haid. Nah, ini umum, kemudian dikhususkan, ada yang dikhususkan. Siapa yang dikhususkan? Ya, ternyata tidak semua perempuan seperti itu. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mendatangi, sebelum kalian menyentuh mereka, yakni sebelum kalian melakukan hubungan suami istri. Contoh, si A ya laki-laki A menikah dengan si fulanah B. Begitu akad nikah, ya, begitu akad nikah pagi siangnya langsung ditalak. Siangnya langsung ditalak. Ya, si si A ah, tadi si suami tadi belum sempat menyentuh istrinya ya belum sempat melakukan mereka suami istri ini ya e, pengantin baru ini belum sempat melakukan hubungan suami istri nah kemudian diceraikan ya diceraikan maka si wanita tadi ya si wanita tadi itu tidak ada masa iddahnya kalau dia mau nikah nanti sore pun bisa langsung nikah lagi ya, kalau sudah ditalak oleh oleh suaminya nah jadi tidak perlu menunggu sampai tiga kali bersih. Kenapa? Karena mereka dikhususkan. Ya, wanita-wanita yang ini dikhususkan karena mereka belum disentuh atau belum melakukan hubungan suami istri. Maka tidak ada masa iddah yang perlu kalian perhitungkan. Nah, masya Allah taala. Baik. Kalau dia nikahi, umpamanya ada wanita di, di, ditalak suaminya umpamanya, ya, janda umpamanya, dia mau nikahi janda, ya maka dia harus lihat dulu ya apakah dia janda yang baru ditalak oleh suaminya kalau dia baru ditalak maka dia harus menunggu sampai sampai tiga kali kuruk ya dia harus menunggu sampai tiga kali kuruk tapi kalau seandainya eh, dia mereka baru menikah ya kemudian langsung ditalak berarti ya, di, dianggap uh, janda juga ya tapi uh, mereka belum melakukan hubungan suami istri kan begitu begitu diceraikan maka boleh langsung di dinikahi kalau memang sudah ditalak. Nah, wa misalu takhsisil wa misalu takhsisil kitab sunnah. Berikutnya beliau lanjutkan contoh taksis pengkhususan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang umum adalah ayat Kemudian datang sunnah, yakni hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mukhasis, mengkhususkan keumuman ayat. Contohnya apa? Kata beliau ayatul mawaris, ayat-ayat yang berbicara tentang harta warisan. Ini banyak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hauzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan, telah menetapkan untuk anak-anak kalian yang kalian tinggalkan untuk lidzakari mithlu hauzil unthayain. Bagian anak laki-laki itu dua porsi dibandingkan satu wanita. Nah, jadi uh, porsi laki-laki itu sebanding dengan dua porsi wanita, ya, dua banding satu. Nah, umpamanya uh, ayahnya atau orang tuanya meninggalkan harta warisan satu juta rupiah umpamanya, Nah, ini contoh saja ya. ya harta warisan 1 juta itu sangat sedikit. Nah, anggaplah dia, dia tinggalkan 100 juta rupiah umpamanya. Maka ketika dia tinggalkan 100 juta rupiah, dia punya dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, bagaimana cara pembagiannya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk laki-laki dua kali lipat dibandingkan wanita. Nah, artinya porsi laki-laki itu sama dengan dua porsi wanita. Dua banding satu. Nah, jadi kalau uh, uangnya 100 juta, 100 juta itu dibagi dibagi tiga. Dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan. Ya, jadi jangan di, jangan dibagi rata 100 juta 50 untuk anak laki-laki 50 juta untuk anak, laki-laki 50 juta untuk anak perempuan ini nggak adil nggak boleh ya maka uang 100 juta itu harus dibagi berapa dibagi menjadi tiga bagian dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Ya kalau 100 juta dibagi tiga ya tinggal dihitung, ya tinggal dihitung. Nah kurang lebih eh, tiga eh, juta lebih ya kalau dibagi tiga satu bagian itu tiga juta lebih. Nah, tiga juta lebih. Jadi ini kalau dua kalau kalau kalau digabungkan menjadi dua bagian, ya berarti ya eh, laki-laki mendapatkan sekitar 7 jutaan. Nah, sekitar 7 jutaan ya e, perempuan dapat satu bagian yaitu sekitar 3 jutaan e, eh, 70 jutaan maksud saya dan perempuan mendapatkan sekitar 30 jutaan. Jadi kalau di total semuanya 100 juta. Nah, jadi dua banding satu. baik Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisa ayat e, yang ke-11 wali abuwaihi likulli wahidin min humas sudus dan seterusnya. Semua ayat-ayat tentang warisan ini ya berlaku umum Nah, kalau kita melihat ya berarti boleh mewarisi antara eh, ahli waris yang ditinggalkan baik satu agama atau berbeda agama. Nah, jadi berlaku umum. Kemudian ya kata beliau lihat ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11 yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain Allah mewasiatkan kepada kalian dalam pembagian harta untuk anak-anak kalian, bagian laki-laki anak laki-laki itu sebanding dengan bagian dua anak perempuan atau ayat-ayat yang semisal dengannya. Ayat ini berlaku umum. Ya. Entah itu anaknya e, beragama Islam atau tidak. Nah, maksudnya antara orang tua yang meninggal dan anak yang tinggalkan satu agama atau beda agama berlaku umum. Kemudian datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus biqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat tentang warisan itu ya tentang wari, uh, tentang warisan itu dikhususkan dengan fir, uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yarisul muslimul la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir ya orang yang kafir dibikin pula orang yang kafir tidak boleh mewarisi seorang yang muslim nah Masya Allah Ta'ala. Taib. Umpamanya ada ada orang tua yang meninggalkan harta warisan 100 juta. Harta warisan 100 juta. Ya. Pewaris tunggal mereka dua orang adanya. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Ternyata yang laki-laki ini non muslim umpamanya, dia kafir. Sedangkan si perempuan si perempuan ini beriman. Ya mungkin dia keluar dari agamanya atau atau yang semisal dengannya, maka si anak laki-laki tadi tidak layak atau tidak berhak mendapatkan apa? mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia terhalangi oleh kekafirannya. Kalau dia kafir maka tidak dapat warisan. Nah, masya Allah taala. Ya. Nah, semua ayat-ayat uh, tentang warisan seperti itu. Ya. Jadi dikhususkan. Jadi tidak berlaku secara umum. Ya. Ahli waris boleh mewarisi warisan tersebut kalau mereka beragama beragama, beragama Islam. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Berikutnya kata pengarang rahimahullah taala, "Wa mithalu takhsisil kitab bil ijma'." Contoh pengkhususan Alkitab, ini pengkhususan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan ijma', kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 4. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat wanita-wanita yang beriman wanita-wanita yang eh, menjaga kesucian dirinya dituduh dengan perzinahan nah barang siapa yang menuduh wanita baik-baik ya, melakukan zina ya, wanita yang baik-baik dituduh pezina umpamanya dituduh melakukan zina ya kemudian sang penuduh ini lam summa lam tu bi arba'ati syuhada para penuduh ini tidak mampu mendatangkan empat orang saksi ya maka fajliduhum thamani najaldah maka hendak yang kalian mencambuk orang-orang yang menuduh tersebut dengan 80 cambukan Masya Allah jadi nggak sembarangan ya dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk menuduh orang sembarangan dengan perbuatan zina. Siapa yang menuduh, maka dia wajib mendatangkan empat orang saksi. Ya. Kalau dia dapat saksi pertama bersaksi iya, ya menguatkan tuduhannya. Saksi kedua mengatakan iya, saksi ketiga mengatakan iya. Ternyata saksi keempat bilang enggak, saya enggak lihat, saya enggak tahu, saya enggak mau ikut campur. Ya, apa yang terjadi? Maka mereka-mereka yang menuduh tadi ini, ya, itu wajib dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, ini berlaku umum. Ya, kemudian kata beliau khussabil ijma' hal ini dikhususkan dengan ijma' kesepakatan para ulama ala an raqiqa al-qadhi anna raqiqa al-qadhifa Nah, khusus bil ijma' bil ijma'i ala an raqiqa al-qadhifa yujladu arba'in. Nah, dan dikhususkan dengan ijma ijma ulama bahwasanya seorang budak yang menuduh ya seorang budak yang menuduh zina maka dia dicambuk sebanyak 40 kali saja. Nah, jadi ayat tadi dalam surah An-Nur ayat 4 ya, menurut sebagian ulama ya karena beliau <clears throat> jelaskan di situ nanti akan datang di akhir ya. Ayat ini berlaku siapapun yang menuduh ya wanita-wanita yang baik sebagai pezina atau melakukan zina, maka yang menuduh wajib mendatangkan empat orang saksi. Nah, ini berlaku umum. Kemudian dikhususkan ada ijma kesepakatan ulama ya mengkhususkan bahwasanya kalau seandainya yang menuduh tadi ya si penuduh itu adalah seorang budak hamba sahaya bukan orang merdeka dia tuduh orang lain berbuat zina ya kemudian dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka dia dicambuk berapa kali? Dicambuk empat puluh kali saja. Nah, sedangkan dalam ayat disebutkan berapa? Delapan puluh kali. Nah, kenapa kalau budak atau hamba sahaya yang menuduh ya dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, dia dicambuk empat puluh kali karena ada ijma kesepakatan para ulama tentang tentang perkara tersebut. Akan tetapi kata beliau, Hakada mathala kathirun minal, kathirun minal usuliyin. Demikian yang dicontohkan oleh kebanyakan ahli usul. yakni para ulama yang ahli dalam uh, cabang ilmu usul fikih ini. Nah, kata beliau, wafihi nadharun. Tapi dalam hal ini ya perlu ditinjau ulang. Ya, kenapa? Lisebutil khilafi fi dhalika. Karena validnya khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah itu walam aji misalan misalan saliman dan aku tidak mendapatkan uh, contoh yang uh, salim yang selamat dalam hal ini. Maksudnya contoh yang disebutkan tadi yaitu menurut sebagian ulama ya menurut sebagian ulama mereka mengklaim adanya ijma ya ijma bahwasanya ya, mereka sepakat bahwasanya kalau budak atau hamba sahaya yang menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina atau berbuat zina dan dia tidak mampu menetangkan empat orang saksi maka dia wajib dicambuk sebanyak empat puluh kali bukan delapan puluh kali. Nah, berdasarkan ijma. Tapi sekali lagi kita tegaskan ya ada khilaf dalam masalah ini. Nah, berarti kalau ada khilaf bukan ijma berarti, kan begitu. Nah, sebagian ulama ya mereka e, menyebutkan contoh dalam hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min jum'ati Eh, idza nudiya li salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya, wahai orang beriman, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka hendaknya kalian tinggalkan jual beli. Segera ingat kepada Allah, yakni segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, kata para ulama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, ulama sepakat ya, ayat ini tidak berlaku secara umum para ulama sepakat bahwasanya eh, wanita dan budak atau hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, berarti yang yang dimaksud dalam ayat tersebut khusus bagi siapa? Bagi laki-laki yang merdeka. Nah, wallahu taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.